aja ajadal ulama'u wa afadu rahimahumullah. Sungguh para ulama ajada telah sungguh-sungguh dalam menerangkan masalah ini. Wa fadu dan telah memberikan, meninggalkan, mewariskan warisan ilmu tentang masalah ini dengan tulisan-tulisan mereka dalam kitab-kitab fiqh berkenaan dengan ibadah ini. Wa ma'ala ilmi illa yamshi 'ala al-athari. Sehingga bagi talibul ilm, orang yang menuntut ilmu agama ini tidak ada lagi kecuali hanya menempuh asar napak tilas yang telah ditinggalkan oleh atau yang telah diwariskan oleh para ulama tinggal mempelajari warisan yang ditinggalkan oleh para ulama itu kepada kita menekuni itu semua Sementara para ulama dulu untuk menulis kitab-kitab itu harus berjalan dari negeri ke negeri keliling ke pusat-pusat ilmu untuk mengumpulkan riwayat dan mencatatnya. Kita sekarang tinggal buka, baca. Dah, amalkan. Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari 11 tahun. Berkeliling kepada seribu uh, seribu guru lebih di 300 negara atau wilayah di wilayah-wilayah Islam yang membentang dari wilayah yang paling barat yaitu Syam sampai wilayah yang paling timur yaitu Yaman berkeliling ke negeri-negeri itu selama 11 tahun terus-menerus sehingga beliau tamat mengarang menyusun kitab sahih Al-Bukhari kita sekarang tinggal buka. Baca. Ya. Al-Imam Muslim menulis kitab Sahih Muslim kurang lebih segitu juga. Dan para imam yang lainnya menulis kitab-kitab hadis Imam Ahmad bin Hambal menulis kitab Musnad Imam Ahmad dalam 20 tahun lebih untuk melakukan penelitian berkeliling ke seluruh negeri-negeri Islam sampai akhirnya beliau menamatkan penulisan kitab Musnad Imam Ahmad Kemudian datang setelah masa penulisan ilmu ini datang generasi sesudahnya dari generasi para ulama yaitu generasi para ulama yang mensyarah membuat penjelasan terhadap semua tulisan-tulisan para ulama yang sebelumnya juga para ulama yang generasi kedua ini mensyarah dengan sedetail-detailnya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tersebut. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengarang kitab Fathul Bari syarah penjelasan terhadap Sahih Bukhari di dalam 14 jilid tebal itu 19 tahun beliau terus-menerus menekuni penelitian tentang satu persatu hadis sahih Bukhari itu. Digabungkan dengan dicocokkan dengan riwayat-riwayat lain sampai jadilah kitab syarah yang demikian lengkap dan menakjubkan. ya dan terus waktu Imam Syafi'i masih hidup <coughs> Al-Imam Al-Muzani murid beliau yang nempel terus sama Imam Syafi'i itu menulis kitab Mukhtasar Asy-Syafi'i ringkasan madhab syafi'i dalam satu jilid tipis kemudian datang al-imam al-mawardi menulis syarah penjelasan kepada Mukhtasar al-Muzani ini dalam al-Hawil Kabir 33 jilid penjelasan terhadap Mukhtasar Al-Muzani ini lengkap dengan pem, uh, penulisan tentang e, dalil-dalil setiap masing-masing perkataan dari Imam Syafi'i yang dinukil oleh Al-Imam Al-Muzani tersebut. Masya Allah para ulama dalam generasi yang kedua ini telah menjelaskan semua perkara tentang ilmu kitab was sunnah sampai tidak ada satu lubang pun, satu lubang jarum pun yang ditinggalkan kecuali sudah lengkap ada penjelasannya. Belum lagi dalam bidang tafsir. Allahu Akbar. Dan para ulama itu selalu membawakan sanad sehingga oleh kita generasi kita bisa diteliti nilai akurasi daripada masing-masing riwayat tersebut tentang penjelasan-penjelasan itu sungguh sangat menakjubkan sampai ketika seorang filosof Yunani yang kemudian belajar bahasa Arab pada zaman Abbasiyah sempat membuka kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab tafsir itu kata dia ini kalau bukan karena sihir gak mungkin bisa ditulis katanya jadi karena katanya yang menulis ini tidak ada lain kecuali tukang sihir karena hebatnya kekuatan ilmu yang didapati di dalam kitab-kitab tersebut Ya. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali kita hanya meneliti dan membahas, membaca kitab-kitab itu selesai dan amalkan. Setiap kata-kata sudah ada penjelasannya. Masya Allah, sungguh para ulama telah sangat meringankan beban kita di dalam kewajiban untuk mencapai kepastian ilmiah tentang kebenaran agama ini. Tinggal masalahnya bagaimana kita belajar ilmu yang ditinggalkan atau diwariskan oleh para ulama tersebut. Itu namanya ihsan di dalam agama ini. Ya. Hanya dengan menempuh asar, napak tilas, peninggalan perbendaran ilmu yang diberikan oleh para ulama itu liyuhaqqiqa sunnata sayyidil basyari untuk merealisir sunnah ajaran Sayyidil Bashari junjungan sekalian manusia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya dengan merujuk kepada mereka para ulama ya <clears throat> dan para ulama telah meninggalkan perbendaraan ilmu yang tak terhingga tinggal kita merujuk kepada mereka Wa kadzal ihsanu fi baqiyati arkanil Islam. Demikian pula ihsan dalam segenap rukun-rukun Islam, wa arkanil iman dan segenap rukun-rukun iman. sairil ibadati dan dalam segenap perkara-perkara ibadah min faraidin dalam perkara yang fardu yang wajib wa dalam perkara yang sunnah wa wajibatin kulliha dan segenap kewajiban-kewajiban yajibu antakuna ala sabilil ihsan wajib untuk dilakukan dalam cara yang ihsan yang baik lianau syartun asasi min syurutiha karena ihsan itu adalah syarat yang asasi, yang sangat mendasar daripada syarat-syarat ibadah. Ya. Wa bidunil ihsan fil ibadati la tanalu taqwa. La tunalu taqwa. Tanpa ihsan dalam peribadatan maka orang yang beribadah itu tidak akan mencapai takwa. Ya, wabiduni takwa Allah dan tanpa takwa kepada Allah layuk balulah amalu. Tidak diterima amalan kita. Jadi kalau amalan kita itu tidak mempunyai ihsan, tidak ada nilainya untuk meningkatkan kita kepada takwa. Kalau kita tidak bisa mencapai takwa, kita tidak dianggap amalan kita oleh Allah. Ya. Wad dalilu ala anna al-ihsan syartun fi kulli ibadatin yaqumu bihal insanu ibtigha'a mardatillahi dan dalil yang menunjukkan bahwa ihsan itu syarat untuk semua amalan ibadah yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mm, ibtigha'a mardatillah mengharapkan ridho Allah ialah qaulullah azza wa jalla firman Allah yang maha agung dan maha mulia wa man khairan insyaallah wa man yuslim wajhahu ila Allah dan dan barang siapa yang yuslim menundukkan wajahnya kepada Allah <clears throat> wa huwa muhsinun dan dia dalam keadaan berbuat ihsan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh wa ilallah ya akibatul umur dan kepada Allah lah akibat akhir dari segala perkara. Surat Luqman ayat ke-22. Faqala wa huwa muhsinun. Maka Allah menyatakan di sini ya untuk orang itu dianggap istamsaka bil urwatil wusqa berpegang teguh dengan agama Allah ialah kalau dia menundukkan wajahnya kepada Allah wa huwa muhsin dan dia dalam keadaan berbuat ihsan fa'tabaral ihsana maka Allah menganggap perbuatan ihsan itu syartan asasiyan fi iqamatid dini wa islam wa uh, fi iqamatid dini maka di sini berarti ihsan itu adalah syarat yang asasi di dalam hal pengertian din menegakkan agama wa islamul wajhi lillahi adapun mengislamkan menundukkan wajah bagi Allah itu pengertiannya ialah alladhi huwa tawajjuhu ilallahi ala tariqil haq menghadapkan menghadapkan hati dan pikiran dan perasaan kepada Allah ala tariqil haq di atas jalan yang benar. Jadi setelah dipastikan jalan itu benar, nah untuk memastikan jalan itu benar ya dengan dalil ya. Dalil itu yaitu Alkitab was sunnah ya setelah memastikan itu kemudian at-tawajjuh ilallah menghadapkan seluruh hati dan perasaan dan pikiran kepada Allah di dalam menempuh jalan yang sudah dipastikan kebenarannya itu ya Dipa, uh, eh, menghadapkan kepada Allah di atas jalan kebenaran itu ilman wa amalan wa dakwatan wa khalqan wa adaban wa sulukan ya ala muradillah wa, wa ala nahji rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala nahji salafina salih salafina salihin alladzina talaqau talaqau al-hilma an rasulillah sallallahu alaihi wasallam menunaikan semuanya itu dalam perkara ilmu, menuntut ilmu itu harus tawajuh. Hah? Menuntut ilmu, ilmunya dulu dipastikan ini ilmu benar atau tidak. Ilmu kita pun sunnah. Hah? Setelah dipastikan, maka ketika menuntut dan mempelajari ilmu itu menghadapkan keikhlasan menuntutnya kepada Allah. Wa amalan dan ketika mengamalkan ilmu itu juga harus betul-betul dihadapkan hati dan pikiran dan perasaan kepada Allah semata. Yang dipikirkan ialah apakah Allah ridho kepada perbuatanku ini atau tidak. Apakah Allah merahmati aku dan membimbing aku untuk beramal ini atau tidak. Itu yang dipikirkan. Dan membuang segala pikiran-pikiran lain. Pikiran-pikiran lain, apakah saya dilihat orang atau tidak? Sebab kalau saya dilihat orang, nanti saya ditahdir. Nanti saya dikucilkan nanti saya di ini dan di itu. Itu dibuang. Urusan manusia sama-sama mangan sego. Sama-sama makan nasi. Apa urusannya? Ya. Ah, urusan saya ini apakah dilihat orang atau tidak? itu mental maling mempertimbangkan dilihat orang atau tidak tapi mental mukhlisin orang-orang yang ikhlas yang dipertimbangkan saya ini dilihat Allah atau tidak lah kalau saya beribadah terus Allah memalingkan wajahnya yang maha mulia dari aku apa artinya saya beribadah ini kalau Allah tidak mau melihat aku, apa artinya? Saya beribadah ini. Nah, sibuk dengan pikiran itu di dalam beramal. Pikiran apakah saya dilihat Allah atau tidak? Pikiran apakah saya diridhoi oleh Allah atau tidak? Dilihat Allah atau tidak dalam artian Allah meridhoi saya dengan melihat saya dengan ridhonya atau tidak. Ya, kalau lihat dalam artian ma'rifah pengetahuan Allah ilmu Allah meliputi segala tingkah laku manusia dan mencatatnya dengan lengkap. Tidak ada yang luput. Tetapi dilihat Allah dalam artian Allah melihat aku dengan ridhonya ataukah melihat aku dengan murkanya itu yang menjadi pertimbangan dan sibuk dengan pikiran itu ketika beramal wada'awatan dan juga dalam dakwahnya ini dakwah saya ini benar atau tidak sesuai dengan keridhaan Allah atau tidak mempunyai dasar dan mempunyai dalil rujukan kepada Alkitab was sunnah atau tidak dan apakah yang demikian ini diridhoi oleh Allah atau tidak sibuk dengan itu sehingga lupa dari pikiran-pikiran lain tujuan-tujuan lain dakwah dengan tujuan untuk mencari pengikut umpamanya dakwah dengan tujuan untuk menjual pengikutnya bagi bergening politik umpamanya itu dibuang semuanya semata-mata dakwahnya itu dia peruntukkan untuk mencapai kedudukan yang tertinggi di sisi Allah kedudukan yang tertinggi di sisi Allah diberitakan oleh Allah apa? Waman ahsanu qawlan ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Siapa kata Allah yang lebih baik omongannya dari orang yang berdakwah ke jalan Allah, bukan berdakwah ke jalan hawa nafsunya, bukan berdakwah kepada kepentingan dirinya, tetapi berdakwah ke jalan Allah. Wa amila salihan dan beramal saleh Waqala innani minal muslimin dan berkata bahwa aku adalah <coughs> termasuk <coughs> dari golongan orang-orang yang tunduk kepada agama Allah. Ini kedudukan tertinggi. Lebih tinggi daripada kedudukan raja, lebih tinggi daripada kedudukan presiden. Ya. Maka seandainya kedudukan dai ilallah ini dipertunjukkan kepada manusia keutamaannya niscaya orang berebut untuk mencapai kedudukan itu dan jabatan-jabatan presiden, jabatan menteri gak laku. Tetapi ya, masalahnya Allah hanya memberitakan janjinya yang akan dilihat janjinya itu, bukti janjinya itu nanti di akhirat. Maka masalahnya sedikit sekali orang yang mau percaya dengan janji Allah itu. Sehingga orang pun berebut untuk mencapai jabatan-jabatan duniawi. Karena disangkanya kalau jabatan duniawi itu adalah perjuangan dengan apa bayar kontan istilahnya. Kalau untuk akhirat itu perjuangan bayar tempo. Utang artinya. Diistilahkan begitu. Nah, oleh para juhala. Jadi yang bayar kontan ini yang mereka utamakan. Padahal Allah menyatakan wa ammal akhiratu khairul laka minal ula padahal akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia masa depan di akhirat janji-janji Allah tentang kebaikan di akhirat itu lebih baik daripada kebaikan di dunia eh? jadi berdakwah untuk itu untuk mencapai kedudukan di sisi Allah yang paling mulia dan wa khuluqan dan dalam berakhlak. Berakhlak, berperangai sopan santun, wa adaban dan sopan santun, wasulukan dan pengamalan-pengamalannya ala muradillah semuanya dilakukan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah wa ala nahji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala nahji salafina salihin dan di atas jalan para salaf kita pendahulu kita yang saleh alladzina talaqqaul ilma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah qad talaqqahu an Jibril alaihi salam al-amin dan Rasulullah mengambil ilmu dari Jibril Salam, Al-Amin yaitu makhluk Allah yang terpercaya wa Jibrilul Amin talaqahu an Rabbil Alamin sedangkan Jibril yang terpercaya mengambil ilmu dari Allah langsung fahana sanadul azim inilah sanad urut-urutan narasumber pengambilan ilmu yang sangat agung luar biasa. Ha? Alladhi awsala ulama ar-rabbaniyin wa atba'ahum ila al-haqqil wadih al-mubin. Yang dengan sanat yang agung ini urut-urutan narasumber pengambilan ilmu yang sampai kepada Allah urut-urutannya, sanatnya itu menyampaikan para ulama mengantarkan para ulama Ar-Rabbaniin ulama-ulama yang ahli ibadah dan ahli ilmu serta para pengikut ulama itu menyampaikan mengantarkan mereka kepada al-haqqil wadih kebenaran yang jelas al-mubin yang terang alladzi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala lahum yang Allah telah ridha kepada mereka wa hathahum alaihi dan Allah menganjurkan mereka atas ilmu uh, atas pengamalan itu wa raghabahum fihi dan Allah membangkitkan semangat mereka untuk mencapai ilmu itu wada'ahum ilaihi dan Allah panggil mereka kepada ilmu itu wa adabahum dan Allah beri pahala mereka atasnya fatabarakallah wa ahsanal ahsanul khaliqin maha mulia Allah dialah ahsanul khaliqin sebaik-baik pencipta ha sanat para ulama di dalam mengambil ilmu yang menyampaikan mereka dan para pengikut ulama itu disampaikan kepada al-haq Demikian pasti. Contohnya, apa yang dinamakan silsilah ad-dhahabiyah, sanad rangkaian sanad emas yaitu dari Malik bin Anas mendapatkan riwayat dari Nafi' Maula Ibn Umar Nafi' Maula Ibn Umar mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah dari Jibril alaihi salam dan Jibril dari Allah Rabbul Izzati wal Kiram. Ini ilmu. Kemudian dari Imam Malik disebarkan ilmu itu kepada sekian banyak ahlul ilmi Imam Syafi'i, Abdullah bin Yunus At-Tanisi, dan masih banyak lagi para ulama yang mengambil ilmu tersebut. Yang sezaman atau seangkatan dengan Imam Malik, masih banyak lagi. Imam Sufyan bin Uyainah, dan para a'immah yang lainnya, Masya Allah. Semua semua para pengambil ilmu ini tadi dan yang meriwayatkan ilmu ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sampai kepada Jibril dan Jibril sampai kepada Allah, semua mereka yang mengambil ilmu dan menyampaikan ilmu ini telah ditulis secara lengkap satu persatu biografi mereka di dalam kitab eh, kitabur rijal atau kutubir rijal. Kitab-kitab biografi para rawi. Lengkap. Dan ini juga warisan para ulama kepada kita. Masya Allah. Sehingga kalau kita memasuki samudra ilmu itu luar biasa. Di situ kita merasa